الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قال الشيخ قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين نعم تفضلوا اقرأوا نعم جزاكم الله قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى Al-ma'na al-ijmali Mana global Dari hadis yang kita baca tadi Dakhala Sulaik Al-Qatafani Sulaiku Al-Qatafani Nama seorang yang datang ini Sulaik Al-Masjidan Nabawiyah Masuk ke Masjid Nabawi والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس dalam keadaan Nabi SAW sedang khutbah fajalasa liyasma'al khutbata maka Sulaik langsung duduk ketika masuk ke masjid beliau langsung duduk liyasma'al khutbata untuk mendengar khutbah walam yusalli tahiyatul masjid dan dia tidak salat tahiyatul masjid langsung duduk tidak salat tahiyatul masjid qala fama man'ahu tadhkiruhu واشتغاله بالخطبة عن تعليمه فما منعه ini domir di sini kembali ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh fama mana'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadkiruhu. Tadkir ini fa'il dari mana ini termasuk dalam bab wajibnya maf'ul yataqaddam 'ala al-fa'il fama mana'ahu tadkiruhu wastighaluhu sama hu di sini hu domir pada tadkir dan istighah kembali ke Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga artinya fama manahu tidaklah menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam tadkir yang sedang beliau lakukan. Istighaluhu, kesibuk-sibuknya beliau di dalam khutbah tidak menghalangi beliau tadkir yang sedang dilakukan memberikan peringatan kepada kaum muslimin mengkhutbahi kaum muslimin tidaklah itu menghalangi beliau an ta'limihi nah hi sekarang ini kembali ke sulaik domir hi di sini kembali ke sulaik untuk mengajari Sulaik. Ya walaupun beliau sedang khutbah, sedang sibuk khutbah, tapi ketika melihat satu kemungkaran, satu kesalahan, ya tadzkir yang beliau lakukan, khutbah yang beliau lakukan tidak menghalanginya untuk ta'lim, untuk mengajari Sulaik. Bal khatabahu khatabahu bahkan Rasulullah SAW mengajaknya bicara. Mengajak bicara Sulaik. Bikali dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, asallaita ya fulan?" Ya fulanu. Apa yang lihat? Jangan-jangan pada lupa ini. Asallaita ya fulanu apa ya fulanan? Kenapa fulanu? Ya, dia munada. Ya mabni al-dhamma karena dia nakirah-nakirah maksudah. Walaupun lafadnya lafad nakirah tetapi dimaksudkan dengannya orang tertentu. Ya, Sulaik. asolaita ya fulan? Apa kamu telah salat wahai fulan? di bin masjid di ujung masjid. qoblan arak sebelum aku melihat kamu. Artinya Rasulullah SAW kita sahabat ya tersebut Ada yang bisa jadi ketika datang masuk ke masjid langsung duduk mungkin sudah di salat tahiyat masjid di ujung sana makanya apakah kamu telah salat wahai fulan di pojok masjid di ujung masjid sebelum aku melihat kamu langsung duduk tadi maksudnya Kalau kata beliau La, belum Faqala kum Berdirilah Farka Rak'atain Ya Rukulah maksudnya salatlah dua rakaat walaupun sudah duduk kalau belum terlalu lama langsung diingatkan atau langsung ingat segera bangkit untuk tahiyatul masjid qala dzalika bimashhadin azim Rasulullah mengucapkan hal tersebut ucapan tersebut di hadapan orang yang banyak liu'allimar rajula fi waqtil hajah untuk mengajari orang tersebut di saat dibutuhkan. Dalam satu kaidah usul fikih para ulama kita menjelaskan ya bahwasanya la yajuz la yajuzu ta'khirul bayan fi waktu hajah. Tidak boleh menunda-nunda penjelasan di saat sedang dibutuhkan. Tidak boleh menunda-nunda penjelasan di saat dibutuhkan. tak juzu ta'khirul bayan fi waktu hajah. Qala waliyakuna ta'limu aman musya'an bainal hadirin dan agar ta'lim yang beliau lakukan tadi ya mengajari orang ini supaya manfaatnya lebih umum ya lebih merata, lebih umum menyebar di antara hadirnya hadir salat Jumat. Sehingga mereka tahu tentang pentingnya tahiyatul masjid. Mereka tahu bahwasanya kalau seorang terlupa langsung duduk di masjid dalam keadaan belum tahiyatul masjid, kalau baru duduk sebentar boleh dia segera bangkit untuk tahiyatul masjid. Nah, jadi kenapa Rasulullah SAW mengucapkan hal tersebut di hadapan orang banyak? Yang pertama adalah karena la yajuz takhirul bayan an waktu hajah tidak boleh mengakhirkan penjelasan di waktu dibutuhkan. Dan yang kedua, agar menjadi ta'lim yang umum bagi seluruh yang hadir. Qala rahimahullahu ta'ala ikhtilafun ulama. Ikhtalafa ulamau fi man dakhala al-masjidah wal khatifu yahtubu hal yusalli tahiyatul masjid aw yajlisu wa yunshitu lil imam khilaf para ulama tentang seorang yang masuk masjid dalam keadaan khatib sedang berkhutbah. Ketika datang ke masjid, khatib masih khutbah, tak sedang khutbah, sudah khutbah. Hal yusalli tahiyatul masjid apakah dia harus salat tahiyatul masjid? Au yajlis atau langsung duduk. Wa yunsitu lil imam. Duduk untuk mendengarkan memperhatikan imam. Qala syarahimahullah fa fadhahaba Syafi'i wa Ahmad wa ashabul hadis. Imam Syafi'i pendapatnya demikian juga Imam Ahmad dan Al-Hadis ila al masyru'a lahu as salah Yang disyaratkan bagi dia adalah salat. Walaupun imam sedang khutbah, ya maka dia salat. Mustadilli Nabi hadal hadis. Dalilnya adalah hadis ini jelas. Dalam keadaan Rasulullah SAW sedang khutbah, Rasulullah memerintahkannya untuk salat. Kalau dia datang imam sedang khutbah, maka tetap dilakukan salat dua rakaat sebagaimana hadis yang sering kita baca hadis Jabir bin Abdullah. Dan juga berdasarkan hadis wabi hadis Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu falyarka' rak'atain. Apabila salah seorang kalian datang di hari Jumat dalam keadaan imam sedang khutbah, maka rukulah dua rakaat, satu rakaat nas Qala wa dhahaba Malik wa Abu Hanifah. Adapun Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat ila annahu yajlisu wa la yusalli. Dia langsung duduk tidak perlu salat tahiyatul masjid. Itu pendapat Malik dan Abu Hanifah. Qala mustadillin. Kalau berdua berarti mas mustadillin. Keduanya berdalil atau kalau bersama yang lain mereka berdalil biqaulihi ta'ala wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu wa hadis idza qulta li sahibika ansit yaumil qiyamah faqad laghauta kata beliau rahimahullah taala wa idza quri'al qur'an dan apabila dibacakan al Quran Karim fastami'ulah maka dengarkanlah bacaan Quran tersebut wa ansitu dan kemudian diamlah perhatikanlah sehingga ketika imam sedang khutbah kewajiban yang datang dengarkan dan perhatikan imam khutbah sedang khutbah wa hadis dan hadis idza qulta sahibika apabila engkau berkata kepada temanmu ansit Diam. Yaum Yaumul Jum'at ketika di hari Jumat imam sedang khutbah faqad lagauta maka engkau sedang atau telah berbuat sia-sia ini pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah Qala rahimahullahu ta'ala Wajaba al-mustahibbuna lis-salati ini menunjukkan menjelaskan tentang masalah bantahan Ali Imam Syafi'i dan Imam Ahmad terhadap hujah yang dibawakan oleh Malik dan Abu Hanifah. Kata beliau, Al-mustahibun li salat. Para ulama yang menyatakan disunnahkan untuk salat dulu. Kalau dia datang ke masjid imam sedang khutbah disunahkan salat dulu. Mereka berdalil atau menjawab dalil-dalil Abu Hanifah kata beliau menjawab ayat yang dibawakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu juga batin dengan beberapa jawaban. Minha di antaranya an hadainil hadithaini mukhassisani laha ala farad iradatil khutbati biha kata beliau kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan yang lainnya jawabannya dua hadis yang disebutkan yaitu hadis yang terdapat dalam kitab Mundatul Ahkam hadis Jabir bin Abdullah kemudian hadis yang kedua hadis yang disebutkan oleh Syabdul al Basam, idza jaa ahadukum yaumul jum'ah wal imam yakhtub faljarka karakatain." dua hadis ini muhassisan menghususkan laha lil ayah ayat Allah wa idza al qur'anu fastami'u lahu wa situ ini umum ini umum hukum umum secara umum adalah kalau Quran dibaca, dengarkan. Kalau Quran sedang dibaca, perhatikan. Ini hukum secara umum. Namun, keumuman ayat ini dihususkan dalam beberapa keadaan. Di antaranya dihususkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra di Fatihatul kitab iya Rasulullah menyatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Walaupun imamnya sedang membaca Al-Quran, membaca surat, karena makmum harus membaca Al-Fatihah, keumuman itu tidak berlaku. Kita katakan memang hukum asalnya dibaca atau didengarkan bacaan imam, bacaan orang yang baca Quran, tapi karena ada kehususan kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum maka walaupun imam membaca Al-Qur'an makmum tetap membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah baru kemudian mendengarkan bacaan imam. Demikian juga dalam masalah ini. Keumuman ayat ini wa idza al Qur'anu fasta'inu lahu ansitu juga diantaranya dikhususkan oleh hadis ini. Hukum asalnya ketika ada orang baca Quran didengarkan diperhatikan. Tapi ini dikhususkan beberapa kejadian di antaranya kalau seorang sedang masuk ke masjid walaupun imam sedang khutbah walaupun imam sedang membaca Al-Qur'an, membahas Al-Qur'an, membahas ayat-ayat Allah, ya, tetap dia disyaratkan untuk salat tahiyatul masjid berdasarkan kehususan hadis-hadis yang sedang kita baca. khusus. Kalau kata beliau, wakadali demikian juga dua hadis ini, hadis Jabir bin Abdullah dalam Umdatul Ahkam dan satu hadis lagi yang disebutkan oleh beliau dalam syarah, dua hadis ini juga mengkhususkan lil hadis la amir bin insaf. Mengkhususkan keumuman hadis yang merintahkan untuk diam ya ketika mendengarkan khutbah. Qala rahimahullahu ta'ala Wajab Abu Hanifah Wa Malik Adapun Abu Hanifah dan Imam Malik menjawab An hadithil bab Hadis bab yang disebutkan dalam Umdatul Ahkam juga biatin wahyah dengan jawaban-jawaban yang wahyah yang lemah. Ini isyarat, isyarat bahwasanya Syekh Abdul basam cenderung berpendapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, sekali lagi yang sering kita sebutkan ini diantara kelebihan dari kitab beliau Tauhidul Ahkam juga di sini Nah, taisir Allah beliau senantiasa membimbing kita untuk berpegang dengan dalil. Setelah menyebutkan pendapat-pendapat para ulama, membimbing kita untuk berpegang dengan dalil. Kata beliau, jawaban Malik dan Hanifah pendapat pendapat menjawab dengan jawaban-jawaban yang wahiyah yang lemah, la yurkanu ilaiha, yang tidak bisa dijadikan sandaran. fi adamil akhdhi bihadainil haditsain as-sahihain as-sarihain. Kata beliau, jawaban-jawaban Imam Malik dan Abu Hanifah untuk tidak berpegang fi adabil akhdhi, untuk tidak berpegang dengan dua hadis ini yang sahih ini, yang tegas ini itu adalah jawaban-jawaban yang wahiyah, jawaban-jawaban mereka ini jawaban yang wahiyah yang lemah lahirkan wilayah yang tidak ada yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Walidah qala Nawawi fi syarhi Muslim. Oleh karena itu Imam, Imam Nawawi berkata dalam saya Muslim dalam syarah saya Muslim inda qawlihi sallallahu alaihi wasallam Ila jahadukum wal imamu yakhtubu faryarka' rak'atain fihi fihima. Apabila seorang kalian datang ke masjid dan keadaan imam sedang khutbah, maka hendaknya salat dua rakaat, tapi beringat kata beliau wal yatazawwaj, hendaknya meringkas. Meringkas memendekkan salatnya. Apa kata Nawawi rahimahullah? Kata beliau hadza nassun. Ini adalah nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam la yatatarraqu ilaihi ta'wil yang tidak bisa menerima takwil, tidak bisa masuk ke badannya ta'wil tidak bisa ditakwil kemana-mana bisa tidak bisa diserawengkan kemana-mana Qala wala adhunnu aliman Aku tidak mengira ada seorang alim yablughuhu hada Lafadu yang sampai kepada dia lafaz hadis seperti ini wa sahihan kemudian meyakini hadisnya sahih fa menjadi menyelisihi hadis ini tidak ada alim yang telah sampai lafaz hadis ini kemudian meyakini sahihnya tidak akan mungkin alim tersebut si hadis ini artinya ini uzur bisa jadi Imam Malik belum sampai kepada beliau hadis ini sehingga berpendapat demikian yang jelas yang menunjukkan bahwasanya sesuai dengan nas dalam kitab Umdatul Ahkam seorang yang masuk ke masjid ketika imam sedang khutbah disyaratkan salat dua rakaat tetapi diringkas salat yang diringkas dipendekkan Khalifillah Sebelum kita lanjutkan Tentang fawaid Dari hadis ini Dua hadis yang kita baca hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma man jaa minkumul jum'ata falyaktasil kemudian hadis ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma terkait dengan beberapa adab ya seorang yang datang ke salat Jumat terus makmum Yang pertama tentunya sudah kita bahas secara umum baik itu makmum maupun imam diwajibkan untuk mandi Jumat sebelum berangkat Jumat. Kemudian kedua ikhwan fillah rahiman rahimakumullah dari hadis ini juga diantara yang bisa kita faidah adab diantara adab al makmum adalah dan juga bagi tapi ini sebagian menyatakan yang afdal yang aula imam itu tidak ada di masjid imam langsung naik mimbar disyaratkan bagi makmum untuk tahiyatul masjid ketika datang ke saat Jumat untuk tahiyatul masjid ataupun imam perlu menyatakan yang sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam khatib itu langsung naik ke mimbar Yang kedua di antara adab makmum atau yang ketiga adalah al-insat halal khutbah. Untuk diam ketika khutbah. Ketika imam sedang khutbah. Yang berikutnya di antara ada bin ada bin makmum ketika khutbah Jumat adalah ketika salat Jumat adalah adab kir, adab kir yang berangkat berpagi-pagi lebih awal. Adab kir juga sama. kir itu khasun lil makmum. Syarat bagi makmum untuk berpagi-pagi berangkat ke masjid. Yang berikutnya di antara adab yang terkait makmum tapi ini juga imam adalah atatayyub wa tajammul yaumul Memakai wangian berdandan yang rapi untuk datang ke salat Jumat. Yang berikutnya di antara ada bin adab makmum ketika salat Jumat adalah adamu tahatti riqabin nas. Tidak melangkahi tidak melangkahi pundak-pundak manusia ketika mau masuk ke saf. Ini sebagian hmm. ada bagi makmum نعم والله أعلم بصواب فضل